wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Ibnu Majah dan yang lainnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilmi fariidatun ala kulli muslim sungguhnya menuntut ilmu itu adalah wajib kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah wal alim atau al muta'allim yastaghfiruna lahu man fis sama wa man fil ardi hatta al hitan fil bahri ya orang yang berilmu dan orang yang masuk di dalamnya adalah orang yang mempelajari ilmu itu dimohon ampun didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai-sampai ikan yang ada di lautan atau di dalam air mereka mendoakan para penuntut ilmu mendoakan al-alim dan orang yang menuntut ilmu nah ini doanya ya Para ulama mengatakan mereka doa di sini mohon ampun Allah gfirlahum, Allah marhamhum Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Ya, maghfurun lahum. sebuah riwayat asar orang yang duduk di majelis maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, ini sudah cukup di samping kita ya apa namanya? menambah pengetahuan tentang ilmu juga datang majelis ilmu adalah diantaranya kita berniat supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan kita dosa-dosa maghfur lahum doanya para malaikat ya. doanya seluruh makhluk di bumi ya, ya. jadi nggak terasa mungkin dengan banyaknya di majelis ilmu kita datang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang penting tidak capek-capek kita bertobat ya, ya dosa-dosa kecil khususnya maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diniatkan dengan taubatan nasuha untuk dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya Waalaikumsalam kita senantiasa hadir di dalam majelis ilmu yang mulia karena apa? Cukup dengan keutamaan tadi kita mungkin banyak kesalahan yang tidak kita terasa dengan menuntut ilmu mungkin Allah Subhanahu wa taala akan apa namanya menutupi dosa-dosa kita. Karena innal hasanata yudhibna sayiat dalam surat Hud. Sungguhnya kebaikan itu akan menutup akan menghapus segala kejelekan dan menuntut ilmu kebaikan. Fisabilillah berkata Ibnu Qayyim orang berjalan menuntut ilmu adalah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala yarhamukallah. Nah itu jadi sangat besar keutamaan untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu adalah jihadnya para salaf mereka di samping jihad melawan orang-orang kufar di juga mereka berjihad dengan menuntut ilmu ya maka dikatakan orang-orang yang menuntut ilmu itu sama dengan fi fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh kan untuk apa namanya e, beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan <clears throat> maka ilmu itu juga ya akan didapat dengan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bersungguh-sungguh mencari petunjuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju kepadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin Al-Ankabut ayat 69 Orang-orang yang bersungguh-sungguh mereka ber walladzina jahadu orang-orang yang jihad itu bersungguh-sungguh mencari ridho kami, keridhaan kami. Ya mencari uh, hidayah, petunjuk. Lanahdiyannahum. Ini, ini sungguh sungguh kami akan menunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu beserta bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Cukup ayat ini sebagai penyemangat, Pak ya. Jadi tidak mungkin orang itu mendapat hidayah ya kecuali dengan bersungguh-sungguh ya setiap saat dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tidak mungkin orang yang diam di rumah saja ya kemudian tidak ada usaha ikhtiar untuk datang jelis ilmu dan tidak cukup hanya sebatas mendengarkan di internet ya itu hanya wasilah saja Para ulama menekankan menuntut ilmu yang penuh berkah itu datang menjadi ilmu, turunnya rahmat. Berbeda dengan hanya menonton CD atau internet. Itu para ulama tidak mengatakan menuntut ilmu yang sebenarnya cuman wasilah sebagai pembantu dalam memahami saja. Nah kemudian inilah saya kutip eh, apa Al-Ankabut ayat 69 sebagai penyemangat. Jadi Eh, juga mengingatkan bahwasanya kita ya, menuntut ilmu itu selalu senantiasa istiqomah tidak mengenal zaman tidak mengenal waktu sebagaimana salaf ya jadi tidak hanya musiman ketika ada daurah misalkan semangat ya ketika setelahnya pudarlah sudah mana hasil daripada daurah misalkan itu kan untuk apa menyemangatkan menuntut ilmu syar'i. Nah, ini di antaranya penyakit di antara ikhwan-ikhwan juga. Jadi salaf tidak mengenal musim, ya, tidak mengenal ketika ada ulama misalkan besar datang, mereka semua enggak. Setiap saat mereka mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kehidupan dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini sebagai apa namanya mengingatkan saling menasihat meni apa mengingatkan ad-dinun nasihah Agama itu adalah nasihat. Limanya Rasulullah lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li amatil muslimin wa li aimatil muslimin wa amatihim. Hadis Muslim ya. Agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa li kitabihi untuk kitabnya, wa li rasulihi ini nasihat kepada Allah bukan nasihati Allah tapi mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, mengikuti kitabnya. Nasihat kepada imam, mengikuti imam-imam dan nasihat kepada wa'amatihim yaitu kepada manusia seluruhnya yaitu nasihat dengan amar ma'ruf nahi munkar ya ini untuk mengingatkan jadi istilahnya salafus soleh tidak begitu dia mencari ilmu ya tapi dia kepada siapa yang dia memang orangnya sikoh dan dia ahlu sunnah dia ambil ilmu itu tidak mengenal musim setiap saat maka berkata Imam Ahmad bin Hambal hajatun nasu ila ilmu ila ila, ila ilmi asyadu min min at-ta'am wasyurbi sungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu lebih butuh daripada makan dan minum maka dalam apa dalam kutipan berikutnya Ibnu Taimiyah maka sepanjang nafas gitu ya, sepanjang nafas masih keluar uh, masih sepanjang nafas terus uh, eh, ya, bernapas kita maka sepanjang ruh kita bernapas maka di, di sepanjang itu ilmu itu dibutuhkan begitu kata Ibnu Taimiyah Nah itu tentang uh, sebuah uh, penyemangat ya dari kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya masih tentang uh, jannah tentang sifat daripada surga. Jadi ini adalah uh, rentetan atau namanya salah satu rangkaian tentang kejadian-kejadian hari akhir dan termasuk daripada al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir itu maka berkata Ibnu Taimiyah mengimani hari akhir itu dimulai daripada Waalaikumsalam warahmatullahi Dimulai daripada namanya iman kepada hari akhir mengimani seluruh kejadian-kejadian setelah kematian. Setelah kematian ini berkata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasitiyah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir mengimani seluruh kejadian-kejadian setelah kematian adanya azab kubur, fitnatul kubur, adanya alam ba'ats, alam mahsyar, alam hisab, alam apa namanya sirat, surga dan neraka. Jadi namanya beriman pada hari akhir itu rangkaiannya banyak sekali dan saring bersambung. Bahkan ada sebelumnya yaitu asyratus saah yaitu tanda-tanda hari kiamat termasuk bagian daripada beriman pada yaumul akhir. Hari kiamat juga masuk ke dalamnya. Ya, apa kejadian setelah kematian juga masuk ke dalamnya sering berkaitan jadi tidak boleh orang hanya mengimani satu-satu saja misalkan mengimani hanya adanya surga tapi mengingkari azab kubur berarti sebenarnya dia belum beriman kepada hari akhir itu satu rangkaian barang siapa yang mengingkari salah satunya maka sama dengan mengingkari seluruhnya ya dan barang, barang siapa yang mengingkari misalkan tentang surga atau tentang azab kubur maka seolah-olah telah mengingkari hari akhir seluruhnya dan barang siapa mengingkari hari ahli akhir maka dia ia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Karena barang siapa yang mengingkari satu rukun iman dari rukun-rukun iman yang enam, maka otomatis dia mengingkari seluruhnya meskipun satu saja. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 136. An-Nisa 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa, wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari malaikat-malaikatnya, mengingkari kitab-kitabnya, mengingkari rasul-rasulnya, mengingkari hari akhir, maka sungguh dia telah sesat sesat sejauh-jauhnya. Dalil yang pertama, mengingkari salah satu rukun iman maka kufur. Dalil yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 5 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Al-Maidah ayat 5 Barang siapa yang mengingkari keimanan Sungguh akan dihapus seluruh amal-amalnya Akan dihapus seluruh amal-amalnya Barang siapa mengingkari keimanan Berarti rukun iman atau Islam di dalamnya. Kalau iman disebutkan satu, Islam masuk ke dalamnya. Kalau Islam disebutin tersendiri, maka iman masuk ke dalamnya. Tapi kalau disebutin dua-duanya, maka masing-masing berbeda maknanya. Kalau Islam itu amalan lahiriah, dohir, kalau iman itu adalah amalan batiniah. Apabila dia ber, apabila dia bersama maka menjadi berbeda. Apabila dia tersendiri maka dia itu sama itu pengertian iman dengan Islam uh, intinya ya siapa yang mengingkari keimanan maka sungguh Allah akan hapus amal-amalnya dan dia termasuk di akhirat termasuk orang-orang yang rugi yang rugi sekali ya ini dua ayat maka berkata uh, Syekh ya Al-Muhaddis uh, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menafsir, apa, menafsirkan merangkan ayat tadi Al-Maidah ayat 5 ini ayat berkenaan tentang siapa saja yang mengingkari salah satu rukun-rukun iman ataupun rukun Islam maka dia ya ya yakhruj minal millah dia itu keluar daripada Islam ya dia kufur ya keluar daripada Islam karena saring berkaitan seperti halnya para nabi kan nabi itu banyak barang siapa, barang siapa yang mengingkari satu nabi maka seolah-olah dia telah mengingkari seluruh nabi ya dan barang siapa mengingkari rukun iman satu saja maka seolah-olah telah mengingkari seluruhnya Nah ini ya tentang uh, kejadian di akhirat itu sampai surga dan neraka. Dan alhamdulillah kita sudah sudah dua tahun ya lebih membahas tentang itu dan sudah sampai di ujungnya yaitu tentang surga kemarin tentang neraka. Alhamdulillah yang mendengarkan daurah Ustaz Abu Haidar mungkin kalau menyimak ya semuanya rata-rata sudah dibahas karena bukunya beliau yang dibahas itu sama seperti bukunya kita saya perhatikan dan saya dalil-dalilnya sama beliau bukunya asli yang asli saya terjemahkan yaitu Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askor seorang dosen Fakultas uh, Tafsir di Fakultas Quran Tafsir di Jamiah Islamiyah Doktor ya, muridnya Syekh Albani rahimahullah jadi ini buku ini ditulis oleh Syekh muridnya Syekh Albani rahimahullah dari Yordania ulama yang disegani dia termasuk anggota Rabi'ah Al-Islamiyah di dunia Nah, jadi <clears throat> itu uh, tentang keimanan kepada akhir, tentang surga. Nah, tentang surga ini kita sampai kepada sifat surga mengenai tentang bejana dan wadah-wadahan wadah-wadah untuk makanan dan minuman penghuni surga. Kemarin kita bahas tentang makanannya. Dan ketika mendengar surga, ya pasti semuanya menginginkan surga. Orang-orang beriman, ya pasti dia tergerak untuk menginginkan surga ya eh, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada ahlul jannah. Siapa yang tidak mau ahlul jannah? Semuanya menginginkan. Tapi ingat ya, untuk menggapai surga menjadi ahlul jannah syaratnya cuma dua harus dipenuhi. Syaratnya dua harus dipenuhi dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Dilihat dalam surat An-Nisa ayat 122. An-Nisa 122. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Uh, orang-orang ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah ini Syaratnya beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami kata Allah ya kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, khalidina fiha abada dan mereka akan bertempat tinggal di dalam surga itu selama-lamanya, abadi. Wa'adallahi haqqo dan itulah janji Allah yang benar. Wa'adallahi haqqo benar janji Allah. Wa man asdaqu minallahi qila dan siapa yang lebih benar ucapannya, perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada yang lebih benar, yang lebih sahih, yang sahih apa, yang uh, apa namanya? shadiq daripada Allah Subhanahu wa taala Maksudnya janji Allah benar. Pasti orang yang beriman dan beramal soleh Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ya, iman adalah tauhid. Ya di antara ini kita bahas itu mengimani tentang surga neraka bagian daripada al-imanu billah, ya bagian daripada beriman kepada Allah. Wa amilus solihat ya jelas itu melaksanakan amal-amal soleh. Amal-amal kalau Ibnu Katsir mengatakan al-amal soleh adalah al-amal al-muwafaqah bi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh itu adalah amal yang cocok yang sama seperti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang Rasul kerjakan, maka itu amal soleh. Dan amal yang tidak dikerjakan Nabi itu bukan amal soleh meskipun baik. Ya, jadi syaratnya dua perlu diingat yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh ini ya kemudian sini dijelaskan tentang surga dan kita membahas surga ya semoga kita tergerak ya untuk merasa rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang menginginkan surganya Allah maka surga tersebut juga rindu kepadanya ya barang siapa yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala maka surganya itu rindu kepadanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Barang siapa yang berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Tiga kali, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Maka nanti neraka itu apa surga itu akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam diriku, dalam surga." Kalau neraka mengatakan, "Ya Allah, lindungilah dia dari siksa dari uh, siksa kul dari dari neraka. Jangan masukkan eh, dia ke dalam ke dalam neraka. ini barang siapa yang berdoa doa tadi tiga kali doanya. Ibu-ibu ya. Ketika sujud maka surga itu juga mengharapkan untuk dimasuki oleh orang yang berdoa itu itu hadis yang sahih karena hadis siapa yang berdoa tiga kali dengan doa tadi maka surga akan mengatakan masukkanlah ya Allah dia ke dalam diriku neraka mengatakan ya Allah lindungilah dia dari diriku maksudnya jangan masukkan dia di dalam neraka nah ini ya ini ya, kita bahas surga kita apa ya, rindu dengan surga rindu pada Allah Subhanahu wa taala intinya nah, semoga Allah masukkan kita ke dalam ahlul jannah nah di sini di antara tentang keadaan surga di surga ada bejana dan wadah-wadahan untuk makanan dan minuman penghuni surga jadi ada perabotan ya di dalam surga itu di samping istananya sudah kita bahas bagaimana istananya, bagaimana makanannya, bagaimana hidangan yang pertama kali dihidangkan ketika masuk surga. Kemudian yang lainnya. Nah, ada perabotan juga di dalam istana itu ya. Bukan katakan bukan dikatakan rumah kalau rumah tapi ini istana. Karena menjulang tinggi kan di dalam uh, riwayat. Bejana dan wadah-wadahan dan tempat makan dan tempat minum penghuni surga ya. Wadah dan tempat makanan yang digunakan untuk penghuni surga terbuat dari emas dan perak. Ya, emas dan perak. Semua perabotannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu 'alaihim bisihafim min dhahabi wa akwab." Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas juga dari emas. Di gelas-gelasnya dari emas, Pak ya piring piring dari emas, gelas dari emas. Az-Zukhruf ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ihsan ayat 15 sampai 16, "Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira." قوارير من فضة قدروها taqdira dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca yaitu kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya Al-Ihsan ayat 15 sampai 16 jadi di sini bejana-bejana ya tempat e, makanan tempat minuman dari perak perak yang sesungguhnya piala-piala di sini maksudnya tempat e, minum seloki gitu yang bening laksana kaca di sini sebutkan nanti oleh para ulama ya ini antara campuran perak dengan kaca. Nauzubillah apa? Waliyadzubi apa namanya? Allah Jadi uh, ini apa namanya? perabotan yang tidak bisa kita uh, bayangkan ya. Jadi ini eh, yang kita akan lihat nanti mungkin di surga. Enggak ada di kita bagaimana campuran antara perak dengan kaca. Itu enggak mungkin. Tapi para ulama mengatakan demikian di sini. Jelasnya bahwa telah telah tergabung antara kejernihan kaca dengan putihnya perak. Nah, di sini kata-katanya kan menurut uh, apa Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar. Dia mengatakan tergabung antara kejernihan kaca dengan putihnya perak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada kemah yang terbuat dari suatu mutiara yang berlubang. Mutiaranya besar ya, disebutkan dalam hadis 60 mil panjangnya. Ya, riwayat yang lain kan 60 mil berapa Pak ya? Berapa kilo kan? Jadi mutiaranya besar sekali dan berlubang. Ada dua surga yang wadah dan seluruh isinya terbuat dari perak dan dua surga yang wadah dan seluruh isinya terbuat dari emas. Hadis di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim di sini eh, ada kemah-kemah seperti orang Arab ini ada buat kemah di depan rumah mereka. Jadi nanti juga di depan istana, ada di pinggir pantai itu ada kemah-kemah dari mutiara raksasa yang berlubang isinya ya dan juga wadah-wadahnya yang ada di dalamnya dari emas dan perak. Ya, subhanallah ya. Jadi gitu. Di antara peralatan yang mereka gunakan untuk minum adalah gelas-gelas kendi-kendi maksudnya kendi di sini adalah seloki mungkin ya yang eh, gelas-gelas kecil, gelas besar dan piala-piala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 17 18, "Yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun." Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Jadi ada eh, anak-anak uh, anak -anak remaja di surga itu adalah para pelayan surga. Selain daripada apa namanya penduduk surga penduduk surga mereka syabab maksudnya 33 tahun dalam riwayat kan seluruhnya umurnya 33 tapi ada di sini anak muda yang tetap muda di sini para pelayan wildan para ulama ya wildan ini anak-anak muda yang belia mereka yang melayani para penduduk surga dan diciptakan langsung oleh Allah seperti bidadari yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir mereka berkeliling melayani ahlul jannah ahlul jannah cuma diuk di depan apa, apa duduk maaf duduk di depan-depan mereka sambil memandang istrinya memakai mahkota seperti halnya raja begitu kemudian pelayannya banyak berkeliling disebutkan dalam riwayat juga seperti mutiara yang berterbaran para pelayan-pelayannya itu disebutkan di sini al kaub apa al akwab ya bi akwab kan akwab itu kauba jama daripada kauba adalah wadah yang tidak memiliki kuping maksudnya sebuah wadah yang tidak ada kupingnya begitu ya tidak ada lingkaran dan tidak ada belalainya ya jadi sebuah wadah yang apa untuk makanan intinya begitu dari emas dan perak dan juga ibrik adalah cerek kalau kita bilang itu cerek ya untuk uh, ya maklum cerek wadah yang dimana ada kuping ya ada pegangannya yaitu dari apa? Dari emas, dari emas dan dari kaca-kaca yang e, bening yang jernih. Sementara kas itu adalah ya, piala, sini seloki, wadah untuk minuman. Nah, intinya di ayat-ayat sudah disebutkan tadi, peralatan minum dan makan ahlul jannah adalah perak, emas dan juga dari kaca-kaca yang bening yang jernih. Ya, dari mutiara, dari berlian itu intinya. Nah, itu eh, peralatannya. Makanya barang siapa yang dia makan dengan bejana dari emas, bejana dari perak, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan. Waalaikumsalam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia ya apa namanya? memakan bejana dari emas di surga kelak maka ya peralatan-peralatan ini jadi emas, piring, gelas itu diharamkan oleh uh, kaum muslimin di dunia dalam sebuah hadis yang sahih kan diriwayatkan oleh uh, Ashabu sunan Abu Daud Nasai yang lainnya Rasul melarang kita makan dengan piring-piring dari perak. Maka barang siapa yang makan dengan piring dari emas dan perak, maka seolah-olah dia memasukkan bara api dalam perutnya. Ya haram hukumnya, keras haram hukumnya. Ini kenapa? Kata Rasulullah dalam riwayat lain, itu adalah barang-barang itu untuk mereka, maksudnya orang-orang kufar biasanya berlebihan, tapi untuk kita nanti di surga. Biasanya apa yang diharamkan di, di, di dunia itu akan diberikan di surga dan lebih lagi seperti sutra. Sutra tidak boleh, emas tidak boleh untuk laki-laki haram mutlak. Kenapa? Karena nanti di surga itu memakai sutra sutra yang tebal, sutra yang halus dan perhiasan dan seluruh. Jadi eh, laki-laki juga memakai dihiasi dengan perhiasan dari emas, dari intan berlian, mahkota. Mahkotanya dari emas dan dihiasi dengan berlian. Di dalam mahkotanya itu, di mahkotanya ya, Pak Ahlu Jannah itu memakai mahkota, Pak. Nanti sebutkan di sini ya bagaimana kelihatannya perhiasannya disebut di mahkota nanti mahkotanya ini ada berlian atau nah, berliannya itu satu berliannya itu lebih baik dari dunia dan isinya subhanallah ya jadi mahkota yang dipakai oleh ahlul jannah itu mahkotanya dari emas ya emas yang dibayangkan bukan emas yang seperti di dunia di di apa namanya pak digali diambil enggak Allah jadikan kun jadi jadilah dengan kalimatnya ya Ingat bayangin dari mahkota itu dari ber, apa mahkota yang dipakai itu ada berlian kan dihiasi berlian maka satu berlian yang menempel di mahkotanya lebih baik di dunia dan isinya ya dunia dan isinya subhanallah dan nanti yang memakai mahkota mahkota itu diantaranya yang mahkota kebesaran pertama kali kan mahkota adalah para hufaz para hufazul Quran para penghafal Quran dalam sebuah hadis mereka yang menghafal-hafal Quran itu akan dipakaikan mahkota di depan orang-orang karena kemuliaan karena apa menghafal dengan ini kan tapi al jaza min jisin amal jadi balasan sesuai dengan amalnya mereka menghafal dengan ini kan di kepalanya akhirnya dipakaikan mahkota sebagai kehormatan nanti bapaknya dipanggil mana bapak bapaknya orang bapaknya disuruh berdiri maka dipakaikan jubah kemuliaan jubah-jubah seperti orang Arab pakai jubah itu kalau jumatan kan saya saya jubah-jubah kemudian dipakaikan maka bapaknya heran kenapa ini ya ini karena anak-anakmu adalah seorang penghafal Quran maka ya jadikanlah anak-anak kita penghafal Quran meskipun kita tidak hafal Quran Pak ya semoga kita jadi orang-orang yang dapat kebahagiaan apa di depan ahlu jannah diberikan jubah jubah kemuliaan kata para ulama dan para hufadnya diberikan mahkota yang dimana berliannya itu yang menempel di mahkotanya lebih baik dari dunia dan isinya maka nggak ada apa-apa dunia ini ya dibandingkan dengan akhirat nah tadi tentang bejananya ya eh, kemudian tentang pakaiannya di sini perhiasan dan pendupaan pendupaan di sini e, seperti orang Arab ya dia pakai apa namanya bukhur ya jadi nanti di surga juga ada bukurnya wangi-wangian Eh, kenapa di sini di surga kok pakai wangi-wangian sudah kita bahas kan Kenapa di surga kok makan dan minum padahal kan abadi di sana, nggak butuh minum, nggak butuh makan. Jadi oh, wangian padahal tubuhnya sudah wangi. Sudah kita sebutkan para penduduk surga itu makan terus dan minum, tapi tidak buang air besar, buang air kecil. Kemana itu semuanya? Nah, Sebut dalam suhu hadis, dia keluar dari kulitnya dan menguap dan keluarnya seperti minyak wangi misik yang sangat wangi sekali. Jadi sisa-sisa makanan itu bukan dikeluarkan dengan karena orang masuk surga tidak buang uh, buang kotoran, tidak buang air besar, buang air kecil, tidak meludah, tidak mengingus, tidak haid, tidak nifas. Bersih semuanya. Kemudian kalau makan kemana? Kan dia makan, ya makan buah-buahan, makan uh, yang pertama dihidangkan ya uh, apa namanya hati uh, ik, ya ikan paus di surga dalam sebuah riwayat. Intinya makan dan minum akhirnya apa hampasnya apa dikeluarkan lewat kulitnya dan keluar yaitu minyak wangi sangat wangi ya badannya sudah wangi kenapa memerlukan lagi minyak wangi ini untuk kesenangan saja kata ulama karena ini adalah semuanya kayak minyak wangi makanan hubungan badan jima itu kesenangan dunia maka di akhirat itu diberikan dan berlipat-lipat dan juga jimatnya sudah saya sebutkan ya bagaimana kekuatan orang yang masuk al jannah laki-lakinya 100 kali kekuatan laki dunia maka dia bisa menggauli istrinya dengan ya 100 kekuatan dan makannya juga ya dalam sebuah hadis sahih. Nah, bagaimana pakaiannya? Para penghuni surga akan menggunakan pakaian yang mewah di surga. Nah, ini, mereka berhias dengan berbagai macam perhiasan, emas, perak, dan permata. Di samping pakaiannya dari sutra sebelum nanti jadi dihiasi dengan emas, perak, dan permata. Wah, udah ini yang paling mahal ininya juga emasnya ya. Gak ada bandingannya. Di antara pakaian mereka adalah sutra dan di antara perhiasan mereka adalah gelang-gelang emas, perak, dan permata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan mereka dengan surga, apa kesabaran mereka ya, kesabaran mereka yaitu dengan surga. Allah balas dengan surga dan pakaian sutra. Pakaian dari sutra, Pak. Ya, wal harira diharamkan oleh Allah di dunia maka di surga akan diberikan ya sutra yang sangat mahal ya dalam tadi Al-Ihsan ayat 12 dalam ayat yang lain Al-Hajj ayat 23 tentang pakaian surga Al-Hajj ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara ya, ini baik laki dan perempuan mereka memakai gelang-gelang emas mutiara ini semakin indah kan dan pakaian mereka adalah sutra ya mutiara permata emas dalam ayat yang lain Fatir ayat 33 qala Allah taala Fatir ayat 33 jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha harir bagi mereka surga Adnan nama-nama surga. Surga adnan. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya. Di sini ada kata ada lafaz min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Wa lu'lu'a, lu'lu' ya, lu'lu' itu mutiara. Jadi ya, nama lu'lu' itu adalah mutiara. Jadi eh, mutiara perhiasannya gelang-gelang dari mutiara, mutiara yang ya, sangat asli ya. Eh, emasnya juga mungkin beribu karat bukan lagi 24 karat jadi beribu-ribu karat lagi emas yang betul-betul yang sangat mahal yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain surat Al-Insan apa Al-Insan ayat 21 wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura dan dipakaikan kepada mereka gelang-gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih ya, tentang pakaiannya pakaiannya diberikan gelang-gelang dari perak ya pakaian mereka berwarna-warni di antara mereka memakai pakaian sutra sundus. Itu sutra yang halus. Wa istabrak sutra yang tebal yang warnanya hijau. Ya, jadi sutranya warnanya hijau yang dipakai oleh para penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudram khudram min sundusi wa istabraq." muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thaw ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa dalam surat Al-Kahfi ayat 31 dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra yang tebal ya jadi sutra yang halus yang yang apa namanya tipis begitu dan sutra yang tebal kan biasanya kalau pakaian dua lapis orang-orang Arab dulu zaman Nabi dua lapis ada yang dari di luar pakai ada yang di dalam gitu kan nah sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah pakai baju kemah kota, pak ya bang kemudian bersandar duduk di dipan-dipan yang indah itu itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah Kemudian dalam ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Ihsan ayat 21, "Aliyahum thiyabu sungdusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah." Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Ya, gelang-gelang dari mutiara, gelang-gelang dari emas, gelang-gelang dari perak. Semuanya itu perhiasan penduduk surga. Pakaian penghuni surga Eh, lebih tinggi kualitasnya dari pakaian mana saja yang diproduksi manusia di dunia. Dan ingat pakaian surga itu nggak dijahit ya sudah kita bahas dulu tentang sebuah pohon itu saya lupa pohonnya apa disebut sini. Jadi pakaian surga itu keluar dari pohon-pohon surga. Keluarnya ya, jadi perlu dikeluarkan dari pohon-pohon surga. Allah alam apakah dari batangnya apa dari buahnya kalau yang saya ingat dari buahnya ya udah saya dari buahnya kalau buahnya besar besar keluarkanlah apa pakaian pakaian surga dari dari tanaman langsung ya tidak ada penjahit tidak ada ya tidak dijahit ya Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa sebuah baju dari sutra Para sahabat mengagumi keindahan dan kelembutannya ini hadiah, enggak dipakai Nabi, bawa Nabi. Enggak dipakai oleh Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih baik dari ini." Kayak Nabi pernah dihadiahkan sutra, akhirnya ini dikasihkan kepada salah satu istrinya. Oh, pakaian dari sutra yang sangat bagus dan enggak para sahabat itu enggak sadar di Yaman. Para sahabat tuh sangat takjub dengan pakaian itu indah dan juga dari sutra. Pada megang kan bagus sekali. Maka Rasul mengatakan, sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad itu di surga lebih baik dari ini. Itu pakaian mewah kan? Sapu tangannya saja yang dipakai untuk ngelap itu itu lebih baik dari dari, dari ini di sutra ini Rasulullah. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Ini sudah meninggal duluan duluan kan? Seorang Ansori seorang tokoh Ansor eh, dari Khajrat seorang tokoh senior apa namanya kepala sukunya, tokoh yang segeni. Dia meninggal, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad maka bergetarlah arsy. Sudah kita bahas di sini. Di antara sahabat Nabi yang dimana dengan kematiannya bergetarlah arsy Rahman. Bergetar Pak. Karena orang ini adalah orang yang berbayat di bayatul Ridwan, ah, eh, bayat, bayat, apa bayatul Aqabah yang pertama dia berbaiat dan dia yang ketika meninggalnya Rasul SAW, kemudian seorang Ansor ingin menginginkan dia seorang menjadi khalifah pengganti Rasul itu dia Sa'ad bin Mu'ad tapi Sa'ad nggak mau karena ada lebih senior Abu Bakar Siddiq maka ketika orang-orang mau bayat dia maka dia malah mengambil tangannya Abu Bakar dan aku bayat Abu Bakar jadi dia yang lebih dahulu dari kalangan Ansar yang membayat Abu Bakar Siddiq intinya dia seorang mujahidin di mana ketika perang Uhud ya ya perang Uhud tidak ada yang apa semua orang ketika itu kan ngeresah maka ada sebagian yang dia kalang kabut intinya dan tidak ada yang eh, yang bertahan di kalangan orang Ansor ketika itu di di, di samping Nabi di antara Sa'ad bin Muat melindungi Nabi maka Nabi sangat mencintainya Sa'ad bin Muat ini dan dia dicegeni oleh orang Yahudi karena tatkala kematiannya dan ini kalau kisahnya kamu sering membaca tarikh para sahabat Pak ya supaya menambah keimanan pada kita. Saat bin Mu'ad ketika meninggal dunia di perang Uhud, dia meninggal juga, tapi meninggal dunia nggak langsung, tapi uh, di tubuhnya itu banyak ada sekitar lebih daripada 60 katanya uh, apa namanya? Iya, 60 tusukan dari pedang dan tombak tapi bertahan. Terus dibawa ke Madinah dan dia dalam keadaan sakit dan Rasul ingin ya, nggak jauh dari dia kemudian dibuatin tenda di dalam masjid supaya orang bisa menengoknya dibuatin tenda dan dia dimasuki tenda di masjid ada suatu malam ketika ada orang sholat maka tiba-tiba melihat darah keluar dari tendanya itu maka dia mengatakan wahai para wahai apa wahai pengisi apa namanya penghuni tenda apa yang kau berikan kepadaku begitu ya ini kata yang halus ternyata begitu dilihat saat bin Mu'ad sudah meninggal dunia dan ketika meninggal dunia maka Rasul mengatakan sungguh arsy Rahman bergetar dengan meninggalnya saat bin Mu'ad ya radhiyallahu anhu nah ini jadi kata Rasulullah sungguh sapu tangannya Sa'ad itu lebih lebih uh, lebih uh, mahal oh, lebih bagus daripada apa pakaian ini sapu tangannya saja yang ringan makanya banyak dalam hadis sesuatu yang ringan aja lebih baik di dunia dan isinya seperti tempat cambuk cemetinya ahlul jannah lebih baik dunia dan isinya lebih baik dari dunia dan isinya itu cemeti itu tempat yang yang ringan apalagi apanya bajunya nggak kebayang bagaimana perabotannya kendaraannya makanannya sudah tidak bisa dinilai dengan kenikmatan dunia ya jadi hanya sapu tangan saja yang ringan nggak ada nilainya kalau kita bukan begitu kan murah juga Nah, itu di dunia di sebut di surga lebih baik daripada pakaiannya ini oh, dari sutra yang bagus sekali ya. Rasulullah SAW telah memberitahukan kita bahwa para penghuni surga memiliki sisir-sisir dari emas, mereka mereka bersisir dan perak dan mereka membakar pendupa. Pendupa ini uh, eh, bukhur. Ya, ada pakai kuhub, ada pendupa ini bukhur dengan kayu gaharu yang sangat harum. Kayu yang siapkan di surga Padahal baru harum minyak kasturi semerbak keluar dari badan mereka itu sudah wangi, ditambah lagi dengan gaharu ya, apa buhur itu. Jadi buhur eh, buhur itu sudah ada zaman Nabi. Itu budaya yang orang Arab itu ternyata warisan dari zaman Nabi. Ya, Nabi melakukan demikian untuk mewangi ruangan. Kan dulu belum ada pewangi ruangan, belum ada dengan hal demikian. Ya, dengan kayu gaharu untuk mewangi masjid ya, dulu bahkan yang sebelum menikah para gadis-gadisnya yang mau menikah itu diwangiin dulu dengan gaharu itu belum ada minyak wangi ya belum ada ya, yang lainnya gitu ya eh, apa lulur atau yang lainnya dalam hadis sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW dalam menggambarkan orang-orang yang masuk surga beliau bersabda wadah mereka terbuat dari emas dan perak sisir-sisir mereka dari emas bahan bakar untuk pendupa ya eh, eh, apa ini gaharu bukhori. Eh, bukhur mereka adalah kayu gaharu yang sangat wangi sebagaimana dikatakan oleh Abu Yaman ya yes, Abu Yaman seorang tabi'in tabi dan bahan semprotan mereka adalah minyak kasturi ya Allah alam ini hadis Bukhari di antara perhiasan mereka adalah mahkota nah ini kan dalam Sunan Trimidi dan Ibnu Majah dari Al Mikdam bin eh, apa ada Mikdam ya dari Rasulullah SAW dalam menyebutkan hal-hal yang diberikan kepada orang yang mati syahid beliau bersabda dipasangkan di kepalanya mahkota keagungan ya orang yang mati syahid juga diantaranya diberikan mahkota dipasangkan di kepalanya mahkota keagungan yang satu permata yang ada di padanya satu permata yang menempel di mahkota itu lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Oh, ini yang disebutin kalau mahkota yang ada dalam riwayat lain itu para penghufat juga di antaranya keutamanya diberikan mahkota. Pakaian dan perhiasan penghuni surga tidak lapuk, tidak lusuh dan juga tidak akan hancur. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk surga, ia akan diberi nikmat dan tidak akan sengsara. Pakaiannya tidak akan lapuk, tidak akan usang dan kemudahannya uh, tidak akan layu ya kemudaannya maksudnya ya, selalu muda iya selalu muda uruban atroba dalam sebuah surat apa namanya al-waqiah uh, dia sebaya umurnya muda terus ya kalau laki-lakinya umur 33 tahun seperti Isa alaihissalam kalau perempuannya seperti gadis-gadis remaja bikar bikrun bahasa Arabnya gadis-gadis remaja yang masih perawan ya ABG ya 18 ya masih muda belia di ibu-ibu itu akan membaik lagi menjadi oh, muda nanti ibu ya di surga. Makanya dari riwayat seorang nenek-nenek ini ini candanya Nabi saw Seorang nenek dia datang ke Rasulullah SAW apakah aku nanti akan masuk surga? Maka Rasul mengatakan tidak. Maka nenek-nenek itu menangis kan dalam riwayat. Maka Nabi melihatnya dan memanggilnya, panggil dia kembali dan mengatakan bahwasanya dia di dalam surga itu akan kamu akan dikembalikan menjadi muda lagi begitu ya akan muda lagi tidak seperti sekarang nah ini tentang perhiasan ya pakaian para penghuni surga jadi ada perhiasannya ada pakaiannya ya dan intinya tidak sama pakaian surga dengan pakaian di dunia meskipun secara nama itu sama pakaian dan juga fungsinya adalah menutup tubuh tapi bahannya, kualitasnya itu jauh berbeda seperti bedanya langit dengan bumi. Ya, ya disebutkan di sini kan lebih baik dari dunia dan isinya. Pakaiannya itu sapu tangannya saja kan itu ya, sangat mahal apalagi pakaiannya begitu ya. Nah, kemudian juga di surga ada hamparan permadani, karpet jadi itu di rumah kan pasti ada perabotan tempat makan tempat minum pakaian dan juga ada permadani orang Arab biasanya kan pakai permadani di rumahnya nah ada permadani di surga juga gedung-gedung surga telah disediakan lengkap dengan permadani untuk duduk-duduk ya di dalamnya dan di taman-tamannya dengan warna-warni yang megah dan mewah di taman-tamannya juga ada permadani, dipan-dipan dengan kualitas tinggi, permadani yang mewah, yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal, permadani dari sutra. Nah, sekarang nggak ada begitu ya. Di sana bantal-bantal tersusun rapi, menyenangkan hati dan menenangkan jiwa dan permadani permadani, terhampar dengan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha sururum marfu'ah." di dalamnya ada tahta tahta yang ditinggikan wa aqwabum mawdu'ah dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya wa namariku masfufa dan bantal-bantal sandaran yang tersusun wa zarabiyyu mabthuthah dan permadani-permadani yang terhampar nah itu di, di istananya itu ya jadi ada tahta-tahta yang ditinggikan di sini apa tempat duduknya gelas-gelas yang tersusun dekatnya, bantal-bantal yang tersusun kan tempat duduk ada bantal-bantal dan permadani yang dihamparkan. Wah, ya inilah istana surga Pak. Subhanallah ya. Dalam ayat yang lain muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Mereka bertelekan di atas permadani, maksudnya bertelekan berduduk-duduk. Duduk ya yang sebelah dalamnya dari sutra, maksudnya ya, dari dalam eh, permadani permadani itu eh, bahannya dari sutra yang tebal. Ar-Rahman ayat 54. Dalam surat At-Tur ayat 20, qala Allah Ta'ala muttaqina 'ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan, berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita. Eh, ini wa zawwajnahum bihurin 'ain dan kami kawinkan mereka dengan hurun 'ain dari surga namanya hurunain. Kenapa dikatakan hurunain? Ya, kan bermata jelita. Artinya hurunain itu kan ain ain itu adalah mata. Dari kata ain, ini kita hurunain di kasroh. Ya hurun itu adalah uh, apa namanya? jelita. Jadi sangat cantik biasanya orang Arab itu menilai kecantikan wanita dari matanya. Ya, makanya ada celak untuk menambah supaya lebih cantik dengan celak itu. Nah, maka akan dinikahkan dengan bidadari berapa Pak? Dalam sebuah hadis dua bidadari. Setiap orang mukmin yang masuk ke surga itu nikahkan dua bidadari selain istrinya. Dan sudah ada ya, sudah dijelaskan Abu Haidar itu yang dalam sebuah hadis tidak ada. Dan siapa yang menyakiti suaminya yang soleh maka bidadari ini dia marah. Ya. Dan dia marah bidadari tersebut kan. Dia mengatakan bahasanya janganlah engkau menyakiti suamiku qatarallahu maka dia mengatakan semoga Allah memerangimu ya marah jadi janganlah ibu-ibu ya menyakiti suami, suami yang soleh nanti istrinya yang di surga itu dia cemburu dia membela nya. ya sesungguhnya sementara saja dia itu dengan kamu dan suatu saat suatu saat dia akan berpisah dengan kamu dan menuju kepada kepada aku tapi dari itu sudah ada pak ya jadi setiap orang beriman yang Allah takdirkan dia itu imannya tetap istiqomah dan ahlul jannah itu ya sudah siapkan istrinya dua. Hmm, itu kalau yang mati syahid 700 bidadari. Kalau yang mati syahid itu 700 bidadari dinikahkan dengan 700. Eh, itu keutamaan orang yang mati syahid. Kalau yang enggak biasa saja hanya dua s dua juga sudah cukup insyaallah ya sudah dari surga. Tambah juga istri kita ya Walaupun istrinya lebih dari satu, ada empat. tambah <laughs> ya, lagi ya. Ya beruntung yang istrinya empat. Berapa ya? Istrinya empat tapi dari dua enam. <laughs> Makanya yang satu cuma tiga aja dia kan. Ya, jadi kalau yang lebih dari satu, lebih dari lebih dari tiga nanti di sana ya. Allah mustahil ya itu. Kemudian Ayat yang lain Al-Waqi'ah ayat 13 ya, sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsullatun minal awwalin." Segolongan besar dari orang-orang terdahulu wa qalilum minal akhirin dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian ala sururi ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata muttaqiina 'alaiha mutaqabilin seraya bertelekan di atasnya saling berhadap-hadapan Nah, ya di sini direnungi bagaimana kita mentadaburi firman Allah. Segolongan besar dari mereka, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Jadi masuk surga itu sebagian besar dari orang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun. Memang Muhajirin wal Ansar. Orang paling besar ada paling apa paling banyak. Kemudian segolongan kecil di orang yang terkemudian setelahnya. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan di atas dipan-dipan mereka duduk dengan istri-istrinya Dipanya dari apa ininya dipan-dipannya ya dari emas dan permata seraya bertelekan di atasnya saling berhadapan-hadapan dengan istri-istrinya dari bidadari, bidadari ataupun istrinya yang di dunia yang masuk surga. Al-Waqiah ayat 13 sampai 16. Bersandarnya mereka di atas permadani seperti itu merupakan bagian dari kenikmatan yang dinikmati oleh para penghuni surga ketika mereka berkumpul sebagaimana yang diberitakan Allah dalam firman-Nya wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin ikhwanan ala sururin mutaqabilin dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan Al-Hijr ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 76 muttaqiina ala rafrafin khudri wa ab wa abqariyyin hisan ya mereka berterekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah Kemudian dalam ayat surat Al-Kahfi ayat 31, muttaqiina fiha 'alal araik. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah, ya. Al-Kahfi ayat 31. Jadi kebanyakan dalam Al-Qur'an kata-kata muttaqiina muttaqiina mereka bertelekan, bersandar di dipan-dipan, di, di eh, sofa ya apa di kursi ya, ya tempat duduk tambah bantal-bantal. Ini udah kesenangan sudah ya nggak ada kerja nggak ada apa sudah ya itu adalah apa namanya e, semua kemewahan kesenangan ya kenikmatan di dalam surga tidak ada kerja keras tidak ada lagi taklif e, ibadah yang lainnya inilah apa balasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Iya sampai di sini mungkin semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan semua kenikmatan itu ya amin ya Allah ya rabbal alamin kita lanjutin nanti mungkin tentang para pelayan penghuni surga ya Allah alam Uh, ada larangan apakah ada larangan berdoa ketika ruku berdoa ketika ruku iya jadi ketika ruku itu bukan tempat untuk berdoa tapi untuk tempat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala maka dalam riwayat Nabi tidak pernah berdoa di, di dalam ruku itu karena itu tempat untuk mengagungkan Allah bertasbih maka perbanyaklah zikir-zikir yang disyariatkan kan banyak di dalam eh, ruku itu seperti subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu juga sahih riwayatnya atau juga subuhun qudus rabbul malaikati wa malaikatu waruh itu juga sahih ya dibaca boleh di dalam ruku jadi perbanyak tasbih dan tidak berdoa. E, makanya para ulama ya melarang gitu, berdoa karena Nabi tidak pernah masalahnya berdoa ketika ruku. Justru dalam sebuah hadisnya, apabila kalian ruku maka perbanyaklah tasbih. Apabila kalian sujud maka perbanyaklah doa. Karena tidak ada suatu tempat, suatu keadaan di mana Uh, apa hamba itu sangat dekat dengan Allah yaitu tatkala sujud maka perbanyaklah kalian berdoa ketika sujud niscaya Allah akan mengijabahnya dalam sebuah hadis ya firmanahu Uh, eh, seorang teman apakah apa apa sini agak berbeda dengan tema. Bagaimana seharusnya batasan hubungan silaturahim antara mertua dengan menantu di mana teman dan suaminya ini sudah belajar salaf cukup lama tetapi mereka karena karena mertua belum pelajarinya bahkan sampai pernah terucapkan wahabi di sini kulihat sampai bagus silaturahminya dikarenakan suami yang kebetulan tinggal jauh dari keluarga tinggal setahun apa sih tinggal hingga setahun lebih tidak ber, pernah menelpon memberi kabarnya kepada mertua bahkan sampai pada saat ibu istri dah ibu dari istri terkena musibah suami pun tidak mengucapkan apapun baik pada istrinya uh, untuk menanyakan kabar. Jadi selain bagaimana batasan hubungan silaturahim antara mertua dengan menantu, bagaimana juga birrul walidain bagi istri dengan orang tuanya. Iya. Iya silaturahim kepada mertua ya itu sama seperti kepada orang tua kita. Jadi eh, di telepon itu ya ngobrol keadaannya gimana gitu. Kalau kita sibuk mungkin eh, nanti istri kita yang uh, titip salam gitu kan. Kemudian memberi kepada mertua itu itulah biru sama seperti kepada orang tua kita tapi memang tingkatannya lebih tinggi pada orang tua kita e, kemudian juga ini juga eh, ada kesalahan maksudnya sampai dia tidak ketika ada kematian gitu kan dari pihak e, mertua tidak menanyakan ini juga kesalahan jadi tetap akhlak yang mulia akhlak itu adalah cerminan daripada tauhid seseorang akidah jadi tetap ada komunikasi yang bagus ya supaya kita tidak dituduh oh, wahabinya yang keras apa yang lain misalkan enggak kita harus sunnah jadi ahlak kita tonjolkan ya, dengan ahlak itulah orang akan simpati Kemudian juga ini batasan antara istri kepada orang tuanya, iya harus e, seorang suami memberi keluasan untuk birul, birul walidain istri kepada orang tua dalam masalah menghubungi apa telepon ya, kasih pulsanya, kasih fasilitas dia supaya rajin menghubungi orang tuanya atau ingatkan. Kemudian juga kalau perlu sesuatu mungkin kasih ya dikirim atau hadiah atau yang lainnya. Jadi jangan menghalangi uh, istri uh, untuk berbuat baik pada orang tuanya ya tidak boleh menghalangi ya, ini suami yang yang yang salah misalnya yang akhlaknya masih buruk jelek jadi perlu diketahui di sini ya jadi hubungan tetap harus baik dengan mertua gitu ya apalagi misalkan uh, jauh gitu ya cukup dengan telepon atau dengan uh, chatting misalkan ya atau yang lain punya fasilitas lah atau dengan memberi hadiah atau yang lainnya ya Bagaimana hukumnya untuk pergi mancing? Apakah itu termasuk mensia-siakan waktu? Ya, mancing. Ya, ya ini Imam Bukhari aja nggak pernah mancing ya. Imam Bukhari sudah hafal hadis ya. Imam Muslim, para ulama Ibnu Taimiyah nggak pernah dia mancing. Kita belum hafal hadis sudah mancing, gitu kan? Belum hafal Quran udah mancing. Kita nggak ada kerjaan lain. Bisa baca hadis, bisa dengarkan oh, kajian, bisa hmm, apa menghafal ayat-ayat Quran sedikit demi sedikit ya jadi kalau memancing ini sampai dia berjam-jam sampai menyanyiakan waktu ya ini bisa menyanyiakan waktu apa nggak akan ditanya ditanya oleh Allah kan ada sebuah hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya yang lainnya e, tentang umurmu buat apa engkau habiskan itu waktu dua jam tiga jam umur kita maka cuma bersia-sia itu akan pertanggungjawabkan kita ya ditanya tentang umur kita oh, untuk memancing saja uh, ya mungkin boleh hanya satu jam misalkan terus pulang dan jangan sampai juga uh, lupa sama waktu sholat kalau lupa sama waktu sholat ibu hukumnya haram kalau dia masih duhur masih terus mancing asar masih di sana juga kayak batu sampai maghrib baru pulang isya nah ini orang ini udah haram ya perbuatan haram karena udah menyiapkan sholat wajib yang wajib ya ataupun kalau enggak melewati suatu wajib tapi sampai berjam-jam ya itu sudah dia melakukan kesia-siaan bisa makruh hukumnya ya, dibenci dalam syariat apa menyanyiakan waktu kan tidak ada faedahnya jadi ada waktu untuk menghafal Quran lah hafal hadis atau baca hadis atau yang lainnya ya kita harus sunnah apa harus lebih rajin pak ya meskipun kita susah untuk menghafal ya ada ada keinginan untuk menghafal Quran atau menghafal hadis atau juga membaca hadis seperti yang sekarang digalakkan oleh mereka yang mereka bukan salafiyun mereka yang terhadap sunnahnya Quran, tapi sekarang menggalakkan satu hari satu ayat terkenal ustadznya itu saya ini kan sampai mengundang Imam Al harmain, saya Al Gomidi ya sampai mereka apa namanya ke Riyadh untuk studi, studi banding Riyadh ada tahfidzul Quran kan diambil metodenya diterapkan di Indonesia sampai di Istiqlal ya itu dia ada ada Allah alam ada unsur di Istiqlal berkumpul akhirnya kebanggaan juga salah juga akhirnya jalan juga kan membanggakan dia menghafal Quran tapi kita secara diam-diam secara ya individu keinginan ada meskipun nggak hafal-hafal tapi ada niatan kebaikan dicatat oleh Allah coba di sini metodenya satu hari satu ayat ya kalau satu tahun coba berapa satu tahun 350 hari berarti 300 ayat kita sudah hafal berarti sudah melebihi surat Al-Baqarah sampai surat Ali, Imran nah kita kalau satu hari satu ayat itu diulang-ulang terus insya Allah akan nempel nggak ada kasat terlambat Pak ya nggak ada terlambat Pak ulama ada yang dia baru menghafal hadis umur 40 tahun kemudian dia umur 60 tahun jadi mufti sampai 60 tahun dia sudah jadi ulama besar dan meninggal dunia di 60 tahun apa 80 tahun jadi 40 tahun baru belajar 60 tahun jadi mufti 60 tahun 20 tahun kemudian kan kemudian 80 tahun baru dia meninggal dunia seorang ulama ada nah itu kita kadang kalah dalam hal itu dalam Al-Quran ya membaca apa menghafalnya saja membacanya saja nah kita ubah aja misalnya kalau susah untuk hafal satu hari satu juz nah begitu ada atau satu hari eh, satu lembar nah, ada motok kayak gitu untuk Al-Quran jadi di mana pertanyakan begitu kita sibuk eh, untuk berdakwah ini juga pertanyakan. Kita eh, kadang masuk di sini talbis juga hati-hati. Jadi sibuk kita mengajak orang berdakwah dengan itu ya, itu juga utama memang mengajak orang, tapi satu sisi ada yang dilupakan untuk mengamalkannya per individu. Ya, itu kan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya yang luar biasa mengajak orang, mengajak orang, tapi dirinya dilupakan. Mana dia cintanya pada Al-Qur'an, mengajak orang untuk cinta Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an sunnah. Tapi buktinya baca Quran juga nggak pernah setiap hari. Bahkan hanya baca Quran hanya seminggu sekali. Nauzubillah. Mana tidak butuh slogan untuk apa sunnah atau juga salafi, tapi yang butuh adalah adalah apa hakikat amal bukan dari nama itu kata para ulama para masyayikh kata Syekh Albani kata Syekh Ali kita tidak butuh nama-nama tapi yang butuh adalah bukti kita mengikuti mereka salaf tidak butuh ini salafi, tidak butuh. Tapi memang boleh dikatakan kita itu salafi. Tapi bukan nama yang dibutuhkan, tapi adalah amal kita. Ya kita minimalnya banyak kekurangan ah kita dari sisi ini saya ingin uh, mengikuti para salaf dari segi cinta kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Buktinya kajian hadis saja kan susah orang untuk datang. Kajian hadis membaca hadis. Para ulama dulu duduk-duduk Imam Ahmad sudah sekali berimam Ahmad mereka duduk dan para sahabatnya mereka murojaah mengulang-ulang dengan sanadnya fulan an fulan an fulan disebutin bergiliran sudah saya sebutkan bagaimana para ulama merujah dengan hadis jadi kita duduk baca hadis membahas isinya tidak untuk merujah, untuk menghafal tapi susah kan untuk datang hewan hewan sekalian itu jadi jangan tertipu dengan hal demikian harus tahu tentang bagaimana masuknya tipu-tipu daya tipu daya iblis pada orang-orang semangat mencari ilmu masuknya perangkap setan kepada para ahlul ilmi perangkap setan kepada orang talibul ilmi ada semua makanya dikaji dalam kitab talbisul iblis ya jadi hati-hati jadi jangan hanya menggembar gemburkan dakwahnya tapi e, ketika amalnya nol itu tanggung jawabannya besar si Allah Subhanahu wa taala ya. Memang perlu mengajak orang untuk ini teman-teman tapi yang penting amal ibda binafsik. coba dari dimulai dari diri kita sendiri. Coba mengamalkan demikian yang mudah saja lah ya. E, eh, kita subuh-subuh ketika kita eh, libur nggak lembur mungkin ya. Subuh kemudian kita salat subuh berjamaah. Kemudian baca Quran duduk, kemudian berzikir sobah sampai suruh nunggu sebentar sholat dua rakaat. Itu kalau istiqomah, itulah salah begitu. Nabi duduk sebentar sampai suruh. Kadang yang ringan ini ya yang besar besar aja diurusin eh ringan aja dia lupa begitu kan itu padahal si Allah pahalanya lebih baik dari umroh dan haji itu kan nah gitu ya Allah Allah jadi inilah saya mengingatkan kita kembali pada manhaj yang lurus ya, eh, orang tua akan mendapatkan apa orang tua akan mendapatkan jubah di surga karena anaknya yang hafal Quran maksudnya hafal Quran di sini yang bagaimana apakah hanya sekitar hafal tidak ya jadi bukan sekedar hafal orang ahlu bidah juga hafal di Quran tapi dia hafal Quran tapi juga dia mengamalkan isinya yang meskipun tidak semuanya bisa teramalkan ya kecuali Rasulullah SAW tapi ada ya dia eh, jala, apa akidahnya lurus ya amalnya amal soleh dan juga dia mencintai para ulama ahlu sunnah begini maksudnya ibu ya begitu bukan hanya hafal orang ahlu bidah juga banyak yang hafal ya ahlu bidah ya orang-orang yang sufi orang itu banyak yang hafal tapi hafalnya mereka karena Al-Quran itu bisa jadi hujatun lak wa hujatun alaik dalam Al-Quran Al-Quran itu menjadi hujatun laka bisa menjadi penolong, pembela pada hari kiamat pada orang yang mengamalkannya, orang mencintainya dan wahujatun alaika yang akan menjadi hakim bagi dia kalau dia yang hafal Quran tapi akidahnya bobrok, ya jadi hakim nanti yang akan menyalahkan dia dia yang lebih hafal Quran kenapa nggak ngikuti sunnah Kenapa yang hafal Quran? Kenapa dia enggak mau sholat berjamaah? Kenapa enggak apa mengikuti halus eh, sunnah atau yang lainnya? Jadi jadi hujatun alaika jadinya, bukan laka. Jadi bukan pembela akhirnya menjadi hakim, menuntut dia akhirnya. Nah begitu ibu ya di sini artinya yang menghafal Quran juga mengamalkannya seperti mengamalkannya para salaf ya demi ikuti uh, eh, salafus saleh. Uh, maka perlu mengkaji tafsir juga Pak ya Hadir kajian tafsir ibu-ibu alhamdulillah ibu-ibu ada yang sudah tamat diwakrokan juz amat tinggal di, diamalkan isinya ya manakah yang lebih diutamakan memperbanyak hafalan Quran ataukah menghafal Al-Quran dengan mempelajari arti waktu belajar bahasa Arab ya, keterbatasan kami yang sangat sulit untuk mendapatkan keduanya yang hafal atau iya jadi kalau tentang masalah apa menghafal Quran yang paling bagus apakah apa mempelajari artinya ya membaca membaca Bu ya. Jadi yang pertama bukan mempelajari dulu tapi membacanya, kemudian melihat uh, artinya, maksudnya mentadaburi isinya. Ini tidak ada perkataan begini dari para ulama. Kenapa dulu, dulu para ulama memang dari kecil dia menghafal dulu baru dia belajar. Tapi yang ada dalam buku-buku fikih lebih utama mana? Banyak membaca banyak membaca terus ya dan dengan uh, tajwid yang bagus tapi tanpa ditadaburi banyak membaca apakah bacanya sedikit-sedikit tapi ditadaburi ini adalah dalam fikih di Imam Malik dijelaskan ya ya para ulama sebagian besar menyatakan lebih baik dia baca sedikit tapi ditadaburi ya, itu tergantung orangnya kalau setingkat Imam Syafi'i dia bisa baca satu hari dua kali hatam itu Imam Syafi'i dengan bacanya banyak itu dia sudah seperti Al-Fatihah ya sudah selesai Al-Fatihah udah hatam ininya tafsirnya juga ya Nah, jadi uh, kalau ini kalau ibu kita sudah sepuh memang ya, misalkan kalau susah menghafal ya sudah kita banyak membaca tapi juga dipelajari isinya, tadaburi isinya. Kalau yang mengerti ditanyakan, kalau yang ini bisa hadis majelis tafsir ya intinya dibaca dengan tartil perlahan dihayati lihat kalau nggak ngerti kalau udah paham bahasa Arab ketika baca Quran memang sudah langsung menyentuh maksudnya sudah tahu tapi kalau nggak paham perlu dengan terjemah ya emang sungguh apa kalau belajar bahasa Arab terus-terusan ya Insya Allah minimalnya bisa paham tentang yang dibaca oleh imam itu suatu kenikmatan Kalau baca ayat-ayatnya apalagi yang enak bacaannya ayatnya tentang ayat tentang uh, surga ayat neraka kita bisa menghayati betapa uh, apa akan khusyuk kita ya akan ya, menghayati tadaburinya ya seolah kita akan menyelam dengan ayat tersebut ya akan lebih konsentrasi mendidik anak jadi ini saya sarannya ibu ya kalau menghafal juga susah ya sudah aja yang penting setiap hari ada bacaan Quran kemudian dilihat tafsirnya dia lihat apa e, terjemahnya tambah juga nanti menghadiri kajian kajian tafsir ataupun juga mendengarkan kajian tafsir di radio-radio untuk menambah wawasan. Mendidik anak untuk menjadi penghafal Quran atau kehafalan dengan paham maknanya walaupun tidak sampai hafal semuanya. Iya, fattaqullah mastata'tum ibu ya. Tidak tidak harus uh, memang harus semuanya tidak maksudnya ada keinginan untuk mendidik anak menjadi hafal Quran meskipun setengahnya meskipun sepertiganya ditambah juga ya di, di apa dibantu untuk mempelajari uh, maknanya ya makanya masuk ke pondok akhirnya kan kalau di rumah nggak bisa mempelajari tafsir itu kan nggak bisa bapaknya sibuk misalkan akhirnya ke pondok dia nanti belajar Al-Quran tafsirnya yang lainnya misalkan bu ya jadi mendidik anak dari kecil ya apalin dulu hafalan aja. Yang kecil jangan dulu tafsir, hafalannya dulu. Hafalan terus dari ulang ulang ya. Juz sama Al-Fatihah, baru nanti sudah menginjak balik dia boleh apa mulai membahas isinya atau yang lainnya. Ini pertanyaan juga masih ya, oh, ya apakah ada dalilnya perempuan yang banyak anak salah satu syarat masuk surga Apakah dari apa dalilnya perempuan banyak anak? Eh, perempuan yang masuk surga itu nggak bukan dari anaknya ya. Kan ada syaratnya itu ada berapa dalam dalam hadis yang sahih itu ya, hadis Muslim. Apabila perempuan itu sholat lima waktu kan ya dan dia berpuasa di bulan Ramadan, ya, dijaga puasanya, kemudian taat kepada suaminya dan memelihara kehormatannya, memelihara harta dan kehormatan kalau suaminya tidak ada, maka dia akan di, apa dipanggil oleh delapan pintu surga kan. Silakan dimasuk ke pintu mana saja. Yo, sholat lima waktu dijaga, kemudian e, puasanya. Kenapa nggak sebutkan haji? Karena haji nggak semuanya bisa begitu. Kan sebutnya hanya e, eh, itu puasa. nggak zakat karena nggak semuanya bisa zakat kan. Gak ada yang miskin begitu. Jadi yang sholat lima waktu dijaga, ibu puasa Ramadan dijaga, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada dan menjaga hartanya, maka akan dipanggil dari delapan pintu surga terserah masuk kemana saja. Jadi bukan masalah anak, tapi dalam hadis ada memang Barang siapa yang dia mempunyai anak perempuan tiga dan dia didik anaknya dengan bagus, ditarbiyah sampai dewasa, sampai dia nikahkan, itu kan? Kemudian kalau dia eh, maka akan menjadi tameng ibunya di neraka. Makanya selamat ibunya di neraka lah, ibu dan bapaknya. Ada ada perempuan wahai Rasulullah apa dua? Gimana dua? Kalau anak perempuannya dua, dua juga. Maka setelah itu diam semuanya. Saya kata sahabat sahabiah ya, jika sana ada yang berkata satu, mungkin satu juga begitu. Jadi intinya ini kelebihan yang memiliki anak perempuan. Ya ini diantaranya ya, sebagai penolong ya antaranya syafaat ya punya anak itu. Jadi tidak mesti syaratnya anaknya banyak, tapi memang dianjurkan orang Islam itu anaknya untuk banyak. Nabi mengatakan tazawaju uh, apa nikahilah perempuan itu al wadud al walud yaitu yang yang yang apa yang al wadud ini yang belas kasih yang sangat belas kasih yang sangat sayang kepada suami dan anak-anaknya ya tidak kasar tidak keras tapi sayang kepada anak dan istrinya al wadud penuh kasih sayang dan kecintaan kepada istri suaminya al walud yang banyak anak subur yang bisa apa, melahirkan anak yang banyak karena Nabi akan berbangga-bangga nanti berhari kiamat dengan banyak umat umatnya ini hanya anjuran ya anjuran toh misalkan kalau istrinya nggak bisa lagi ngandung cuma satu ya udah itulah fatakullah ya mastata'tum tapi kalau dia memang subur cuma sengaja diputus ini haram kalau kalau dia subur diputus secara uh, mutlak maksudnya secara seterusnya ini haram buat perempuan nggak boleh kecuali kalau batasan tertentu untuk membatasi ini ada membolehkan. Nanti sudah anaknya disapi dua tahun, tiga tahun maka dibuka lagi, punya anak lagi dibatasin boleh. Tapi kalau diputus secara mutlak nggak mau punya anak lagi ini diharamkan para ulama dan nanti diancam perempuannya begitu di akhirat kerap yang memutus hamil gara-gara takut miskin misalkan. Allah Allah kalau suami disakiti istri akan dibela oleh bidadari tapi kalau suami menyakiti istri siapa yang membela <laughs> iya kalau suami atau istri nanti yang <laughs> dibela nanti oleh siapa ya, ya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi apa namanya ya ini suaminya yang nggak boleh menyakiti istri ya makanya banyak anjuran dalam hadis tidak boleh suami itu menyakiti istri-istrinya kan begitu harus bersabar begitu kan nah ini yang membela syariat membela Allah dan Rasulnya ibu ya yang membela bukan hanya bidadari Ya, jadi oh, jangan merasa iri. Justru perempuan itu diagungkan oleh, maksudnya diagungkan apa namanya diberikan kedudukan terhormat oleh Allah dan Rasulnya dengan syariat Islam. Ya tidak boleh kita mukul sembarangan pada istri kecuali udah beberapa tahapan dan juga nggak boleh di muka yang mukulnya. Ada riwayat mukulnya itu juga jangan sampai luka mukulnya kayak gimana coba ya. Jadi jangan sampai keras ya hanya mukulnya mukul sayang saja jadi bukan mukul untuk oh, menyakitinya jadi intinya eh, perempuan mendapat kedudukan terhormat di dalam agama Islam bu ya jangan bertanya siapa yang bela yang bela adalah agama Islam ya Allah dan Rasulnya memberikan hak-haknya ya memberikan ininya pada wanita ya apakah seorang suami yang tidak soleh dan tidak menjalankan oh, ketaatan kepada Allah tak kemudian ketika bertengkar dengan istri maka dari suami tersebut juga akan marah dan apakah tetap akan <laughs> dapat wabidah dari surga iya iya kalau yang eh, suaminya nggak soleh apalagi orang yang suaminya mujrim ya melakukan dosa besar ya Allah alam ya nggak ada keterangannya ibu saya nggak tahu tapi yang jelas dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa taala mungkin bidadari juga nggak akan bela nggak ada bela yang solehnya saja yang soleh soleh kan nggak akan bela karena apa karena uh, dia suaminya itu yang ingkar kepada Allah apalagi nggak pernah sholat naudzubillah bisa kufur lah kalau nggak sholat kan terus-terusan kalau nggak sholat ya maka bidadari nggak akan menolong jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada suami siapa ya suami ya, yang sholeh ya yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang menjalankan agama ya meskipun ada kesalahan namanya orang itu ya ada yang tepat kesalahan jadi intinya suami yang sholeh ibu ya yang taat kepada Allah dan Rasulnya Allah alam bisawab sampai di sini Pak ya kita lanjutin kesempatan yang akan datang dan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya akhirul kalam subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh